Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaufiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina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 wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taku rabbakum <coughs> min nafsin wa khalaqa minha zawjaha wa bansa minhumma rijalan kafiran wa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 Bapak-bapak, ibu-ibu, sedere-sedere, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah, jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah yang mugi-mugi semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur mari kita haturkan dumateng Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini tasih paring nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, kesempatan dumateng kita kita sakel hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah-hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wonten ing dalu punika kita badhe bahas hikmah dari surat Ali Imran ayat 97 Ali Imran ayat sangang doso pitu yang di dalam surat Ali Imran ini Allah menjelaskan tentang kewajiban ibadah haji dan juga syarat syarat pelaksanaan ibadah haji. Kemudian juga mangke kita bahas amalan-amalan nopo mawon ingkang sakit kita laksanakan yang bisa kita kerjakan agar kita mendapatkan pahala seperti orang naik haji. Ye. Kalau kita tereng sakit naik haji, kita belum bisa, belum punya kemampuan, atau ada hal-hal yang menghalangi kita dereng sakit naik haji Allah subhanahu wa ta'ala paring kemurahan kemirahan enten amalan-amalan ingkang sakit kita laksanakan ganjaranipun pahalanya itu sama setara dengan ibadah naik haji di tanah suci. Iya. Mari kita bahas bersama Bapak-bapak, Ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Engkang artosipun artinya walillahi 'alan nasi dan wajib bagi manusia mengerjakan ibadah haji. Ya, jadi ibadah haji niku hukumipun wajib dan termasuk rukun Islam yang kelima setelah syahadat, setelah sholat, zakat, puasa, maka yang kelima rukun Islam adalah haji. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ada syaratnya manistata'a ilahi sabila. Haji itu wajib bagi orang yang sanggup atau bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke tanah suci atau ke Baitullah. Ya, ini dalil ingkang nedahaken yang menjelaskan wajibnya ibadah haji kagem tiang-tiang ingkang mampu. ya. Dan ibadah haji itu mempunyai keutamaan gih yang besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amargi juga amalan yang berat, amalan yang mengandung atau termasuk amalan badan kedah sehat pun kedah kiat kemudian juga termasuk amalan harta harus mempunyai harta yang cukup, harta yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keutamaan tiang-tiang ingkang purun mau melaksanakan ibadah haji. Di antaranya dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan haji mabrur, haji yang mabrur. laisalahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas yang setimpal kejawi surga. Surga adalah keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang istimewa sebagai balasan ibadah yang istimewa yaitu ibadah haji yang harus ada pengorbanan gitu. yang naik haji niku harus pengorbanan. Badannya kesel capek, kemudian lelah, letih, juga pengorbanan harta yang tidak sedikit, maka Allah pun menjanjikan pahala surga. Laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan kejawi surga. Kemudian juga di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan manhajalillah Barang siapa sinten tiang ingkang purun ngelaksanakan haji ikhlas dalam rangka ngestoaken dawuhipun Allah. Walam yarfuz tidak melakukan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan ingkang boten sae. Walam yafsuk tidak berbuat jahat, tidak berbuat kekejian pada waktu di tanah suci, roja'a tiang wau badi wangsul kalau pulang naik haji kayaumi waladat hubungmu seperti nembi dilahirkan dari perut ibunya artosipun seluruh dosanya bersih Allah maafkan Allah ampuni sedanten dosa-dosanipun menawi enten tiang umur pitung dosa tahun naik haji ikhlas dan juga menghindari amalan-amalan yang jelek pitung dosa tahun dosa selama 70 tahun itu resik bersih Allah ampuni Allah maafkan seperti bayi baru lahir dari perut ibu yang suci bersih dari dosa. Ya, niki di antara keutamaan orang-orang engkang pergi haji naik haji. Akan tetapi juga ada syarat nih syarat syarat pun tiang engkang wajib naik haji di antaranya ada sekawan syarat kewajiban yang pertama Islam kedah tiang Islam Gih, harus dia itu muslim bersahadat rajin sholat gitu boten kangge haji ning ra tau salat ngopo tidak berguna tidak bermanfaat harus orang Islam yang bersahadat yang sholat kemudian ingkang nomor kali berakal sehat boten gila ya tapi berakal sehat ingkang nomor tiga <clears throat> sampun balik nggih balik artosipun nggih umur telulas tahun kawan belas tahun ke atas menawi anak kecil boten wajib artosipun tidak wajib naik haji menawi naik haji nggih mengke ganjaranipun kagem tiang sepuh ingkang sampun ngelatih yang membiayai yang mengajak dalam kebaikan ya niki yang ketiga ingkang nomor sekawan tiang ingkang wajib naik haji niku kemampuan niki manis tatoa tiang ingkang mampu mampu niku ada dua macam bapak-bapak ibu-ibu yang pertama mampu dari sisi kesehatan awalipun sehat boten sakit menawi tiang sugi tetapi awalipun loro-loronen tidak bisa berjalan atau tidak mampu badani pun buatan sehat juga tidak wajib naik haji karena kemampuan badan ya ini yang pertama nggih pun kedah sehat amargi haji niku nggih memerlukan mengke tawaf niku betahaken pun kedah fit sehat enten sa'i enten lempar jumroh berdesak-desakan uyel-uyelan kemudian wukuf di padang Arafah panas ya juga memerlukan badan yang sehat tiang-tiang ingkang naik haji ingkang nomor kali kemampuan secara finansial kemampuan dari sisi harta Gih. mampu ongkos naik haji saat ini pinten bapak-bapak ibu-ibu sekitar 40 juta atau lebih harus mampu membayar ONH ongkos naik haji kemudian juga mampu dalam memberikan bekal kepada keluarga menawi tiang sepuh bapak ibu naik haji wolong doso yuto anak-anak itu ketah ditinggali arto ampun ngantos ditinggal haji anaknya terlantar di Indonesia boten sakit dahar boten sakit hidup Ye, harus punya kemampuan dalam menghidupi keluarga yang di rumah saat ini kita tambah pamitan haji acara-acara yang lain Ye. kata yang menyebabkan ongkosnya itu juga lebih mahal ya ini kemampuan harta Kemudian ingkang nomor gangsa ditambah mahram. Nggih, mahram niku khusus bagi ibu-ibu menawi badhe tindak haji kedah gadah mahram. Mahram niku adalah teman konco ingkang sakit melindungi teman yang bisa menjaga misalipun garwonipun ibu-ibu menawi naik haji kedah gadah mahram suaminya ingkang ngancani menawi boten gadah suami bapak ipun nopo putrani pun nopo pak dini pun pak li ipun liipun inti nipun aman menjaga keamanan ibu-ibu tiang setri yang melaksanakan ibadah haji itu aman jangan sampai ada bahaya dalam perjalanan Ya ini diantara hukum eh, hukum-hukum okay, berkaitan dengan ibadah haji sederet-sederet kita, saudara-saudara kita yang sebentar lagi insya Allah akan mengadakan perjalanan ke tanah suci. Ya, semoga kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat nanti kita semuanya bisa naik haji ya kemudian bapak-bapak ibu-ibu kalau sekarang menawi sa sakniki kita dereng saged sakniki kita dereng mampu tasih enten amalan ada amalan yang bisa kita amalkan ingkang ganjaranipun pahalanya itu seperti pahala ibadah haji. Ya, ini ada tiga amalan ya. Tiga amalan yang jika diamalkan dapat berpahala haji. Yang pertama adalah sholat lima waktu berjamaah di masjid ya. Menawi kita tereng sakit naik haji, apa yang kita mampu kita sholat jamaah di masjid rutin, kita rajin sholat jamaah di masjid, niat kepada Allah ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan pahala seperti orang-orang yang naik haji. Dalilnya atau dasari pun dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi, sinten tiang barang siapa orang yang keluar, nggih, medal min baitihi dari rumahnya." Amar mireng azan, ada panggilan untuk sholat keluar dari rumah mutatohiron dalam kondisi suci Nggih artosipun sampun wudhu saking griya. Sudah bersuci dari rumah. Ini ki Bapak-bapak, Ibu-ibu, langkung pun lebih baik menawi kita sholat dan masjid, sholat jamaah niku wudhu nipun di rumah kita sudah siap berwudhu bersuci dari rumah niku ganjaranipun keutamaanipun lebih banyak daripada menawi kita wudhu dan masjid nggih angsal wudhu dan masjid nggih angsal akan tetapi pun keutamaan pun langkung saya kalau sejak dari rumah mutatohiron wow dalam kondisi suci ila solatin maktubah menuju solat wajib niatipun badi solat wajib buat enten niat niat sanesipun niatnya ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji berihram dalam kondisi memakai kain ihram. Ya. Ini e, amalan yang pertama wau yaitu syaratipun kita keluar dari rumah niat sholat boten enten niat sanesipun ingkang nomor kali dalam kondisi bersih dalam kondisi sampun suci saking griya niki insya Allah Allah memberikan pahala seperti orang-orang ingkang minggah kaji wow. Kemudian ingkang nomor kali juga ada kekhususan terutama di sholat subuh yaitu melakukan rangkaian ibadah sesu, seusai atau saat sampunipun sholat subuh niki ada beberapa rangkaian rangkaian niku nggih beberapa ibadah macam-macam <coughs> mboten namung setunggal nggih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sahabat Anas bin Malik cerita akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man sallal ghadata fi jama'atin barang siapa sinten tiang ingkang salat subuh berjamaah niki amalan ingkang nomor sepindah syarat ingkang nomor sepindah salat subuh jamaah mboten ten griya piyambakan tapi ten masjid berjamaah Thumma qa'ada yadhkurullah ingkang nomor kali sasampunipun cekap salam solat subuh lenggah berzikir duduk berzikir mengingat Allah memuji Allah hatta tatlu asyams sampai terbit matahari. Oke, dados bibar sholat subuh ampun langsung medal tidak langsung pergi tapi lenggah langkung rumiyin nggih niki kita laksanakan menawi pas prei nggih misalipun dinten Ahad boten enten pekerjaan boten enten eh, nopo kegiatan misalipun ten kantor nopo yang lain ya mboten ten peken napa ten pasar misalipun niki amargi kedah nenggo srengenge wau jedul nggih dados jam pinten nggih jam tengah 6 nggih napa jam pinten Pak matahari terbit ngantos matahari terbit nggih dados salat subuh bibar salat subuh lenggah zikir zikir niku saged subhanallah Alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar maos zikir saged lenggah maos Al-Qur'an nggih kalih maos Al-Qur'an napa maos buku-buku agami misalipun enten buku agami di waos yang mengingatkan kita kepada Allah niki zikir sampai matahari terbit nggih sampai dintosi ngantos matahari terbit Kemudian summa sholla rok'ataini. Kemudian menawi sampun matahari terbit wau salat dua rakaat. Nggih pun salat suruh nggih. Istilahipun salat suruh niku pun terbit matahari. Nggih termasuk salat duha. Salat dua rakaat kanat lahu ka ajri hajatin wa umroh maka tiang wau mendapatkan pahala haji dan umroh. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tamah tamah tamah ping <coughs> tiga <coughs> sempurna sempurna sempurna seperti tiang haji umroh ganjaranipun gih sempurna sempurna sempurna Bukan dikelongi sedikit pun ya wau nggih syaratipun salat subuh jamaah bibar salat subuh boten ngadeg boten medal lenggah zikir maos Al-Qur'an napa maos buku nggih kemudian ngentosi ngantos matahari terbit kemudian ingkang nomor tiga salat dua rakaat ini ki insya Allah niki diistilahkan hajinya tiang fakir gitu. haji ini pun tiang-tiang ingkang miskin ingkang boten gadah arto niki kaji ini tiang miskin niku nggih ngoten niku arto artosipun nggih menawi dereng sakit menawi Allah paring rejeki Allah paring kemampuan nggih tambah daftar haji naik haji juga bukan berarti wis rasa haji boten Cuma menawi dereng mampu niki ingkang sakit kita laksana laksanakan. Tetapi kalau Allah berikan kemampuan, kesempatan, nggih tetap wajib nggih berusaha untuk haji ke tanah suci. Kemudian ingkang nomor tiga menghadiri majelis ilmu, nggih, taklim, pengaosan seperti ini juga termasuk amalan ingkang saya sangat salah satunya pahalanya juga seperti pahala orang-orang haji tadi dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu nggih diriwayataken dari sahabat Abu Umamah semoga Allah meridhoinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man goda ilal masjid barang siapa ingkang goda niku nggih berangkat ke masjid la yuridu boten enten niat boten enten tujuan illa an yata'allama khairan kejawi untuk belajar nggih belajar bapak-bapak ibu-ibu ke masjid aku arek sinau aku arek ngaji nggih mirengaken ngrungokke pengajian ini au yu'allimahu atau ngajar nggih sing ustaz mubalek napa dai sami ingkang ngajar napa ingkang belajar kana lahu ka ajri haj tamah maka mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya ya, Insya Allah ini juga sakit kita laksanakan kesempatan yang sakit kita gunakan sebaik-baiknya insya Allah sebagai sarana kemudahan kita mendapatkan pahala ingkang kadah menawi kita belum diberikan kemampuan melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji Allah memberikan kesempatan Allah memberikan kemudahan amalan-amalan sanesipun ingkang sakit kita laksanakan yang pahalanya sama setara dengan ibadah haji. Tetapi bukan berarti kewajiban haji kemudian gugur menawi sudah mampu aku wis haji kok aku wis salat mboten nggih tetap menawi kita diparingi kemampuan kita berusaha juga tadi melaksanakan ibadah haji ke tanah suci insya Allah double ganjaran pun juga akan Allah lipat gandakan. Ya, niki bapak-bapak, ibu-ibu, sederet-sederet jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala e, beberapa nopo amalan ingkang sakit kita laksanakan dalam rangka nopo kita berusaha menggapai pahala ingkang saya seperti sederet-sederet kita, saudara-saudara kita yang sebentar lagi nggih tindak ke tanah suci insya Allah kita doakan mereka mendapatkan haji mabrur selamat sampai di rumah kita di juga mendapatkan pahala di rumah seperti pahala mereka yang naik haji ya yeah pun kita cekapi menawi ente pertanyaan atau yang kurang jelas monggo di sumangga di Bapak-bapak Ibu-ibu. oke oh, monggo.